طيب بسم الله الرحمن الرحيم احاني في الله وأخطي في الله أعزني وسكم الله طيب اقرأ يا أخوانا نعم من أيوة باقمر تفضل اقرأ وعلاج الحسد تارة برضا بالقضاء وتارة بحسن الدنيا وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من أمور الدنيا وعزة الآخرة فيتكرر بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس أصلا ولا ينطق فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته وأما من يحسب نبيا على نبوته ويحب أن لا يكون نبيا أو عالما على علمه ويسر على يلزق ذلك أو ينزل عنه وهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة وأما إن أحب أن يسبق أخوانه ويطلع على من لم يدركوه فإنه لا يأسام بذلك فإنه لم يبصر زوال ما عندهم عنهم بل أحب الارتفاع عنهم ويزيد حقه عند ربه كما لو استبق حقان ila khidmati maulahum fa ba'dhuma ayastahil wa qad qala Allah ta'ala wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa fi sahihaini min hadis ibn Umar radhiyallahu anhuma an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hakata ila fisnataini rajulun atahu allahu azza wa jalla al-qur'ana wa huwa yaqumu fi ana al-laili wa ana al-nahari wa rajulun atahu malan fa huwa yunfiquhu fil haqqi ana al-laili Taib Jazakallah khairan Kemarin kita sebutkan tentang Mokif al-insan Sikap manusia Ketika tahu ada saudaranya diberi kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar ataupun sedikit Sikap manusia melihat saudaranya diberi kenikmatan. Ada berapa sikap? Teruslah. Dua apa saja? Mm -hmm. Ayo, yang kedua Taib, aksanta. Allah berikfik. Ini sikap manusia di antara kita termasuk di dalamnya yaitu yang pertama adalah antakroh benci terhadap kenikmatan itu dan senang mengharapkan untuk hilang darinya. Ini sikap manusia yang pertama ada demikian, enggak semuanya ya, enggak semuanya ada yang sikapnya demikian. Dia mengharapkan hilang-hilang terus jangan diberikan nikmatan Benci enggak senang kalau mendapatkan kenikmatan, kelebihan, kesuksesan dalam usahanya, kesuksesan dalam hafalannya, dalam ilmunya sukses. Dia enggak senang. Bahkan mengharapkan kehilangannya. Nah, inilah hakikat sebuah al-hasad. Nah, hasad. Yang kedua, sikap yang kedua adalah Allah takrah. Engkau tidak membenci keberadaannya dan tidak senang untuk hilang kenikmatan-kenikmatan tersebut dari orangnya. Ini ini jadi di antara manusia mudah-mudahan kita termasuk ya di dalamnya ketika saudara kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan kepintaran, mendapatkan rezeki yang banyak, kita senang kepadanya. Enam, kita senang bahkan kita menginginkan kita seperti mereka di dalam hal kebaikan ilmunya, rezekinya sehingga melimpah digunakan untuk fi sabilillah. Enam, ini mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Wahada yusama hibtoh Dan inilah yang dinamakan sebuah hibtoh. Ya, ini ini hipto, Ini yang sifat yang baik hendaklah kita miliki. Jadi kita mengharapkan ya terus kenikmatan itu pada orangnya, pada si fulan dia sukses dalam usahanya. Kita senang, kita juga ingin seperti dia. Nah, kalau dalam perkara-perkara masalah dunia kita ingin seperti mereka, usaha kita sukses seperti mereka. Ini adalah perkara yang al ibaha perkara yang mubah. Adapun dalam perkara-perkara yang sifatnya agama, kita ingin seperti dia, bahkan kita ingin mengalahkan dia, nam ingin mengungguli dia dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Taala biar lebih dekat. Nah, ini namus tahap dianjurkan, disunahkan ini perkara-perkara terkait dengan masalah agama. Kita senang kepada si fulan, bahkan kita ingin seperti mereka. Bahkan kita ingin unggul daripada dia. Nah, si fulan pintar bahasa Arab. Maka saya juga harus pintar bahasa Arab dan juga harus melebihinya. Mungkin ilmu apa? Yaitu ilmu mustalahnya harus saya kuasai. Nah, kemudian selanjutnya Wa qad rawa Abu Hurairah Naam anhu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> dari kita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salasun layanju min hunna ahadun tiga perkara yang mana seorang nggak akan selamat darinya dari perkara tersebut yang pertama adalah adon ad wat wal hasad. Ini tiga perkara. Yaitu berprasangka dan tiaroh menganggap sial sesuatu apakah dengan burung apakah dengan selain burung anggapan-anggapan sial sehingga dia nggak berani untuk bertindak enam atau apa melanjutkan suatu kegiatannya karena ada sesuatu enam tiaroh menganggap sial walhasad. Ini tiga hal. Seorang nggak akan selamat darinya. Di antara manusia ada yang memang mudah untuk seudon. Persangka-persangka yang baik atau yang jelek. Dan tiaroh, ya, anggapan sial, hasad. Nah, dan ini ya walaupun secara sanat ini adalah doif ya, din doifin Wahuwa fi do'i fil jami dan juga Hoyatul marom Taib. Tapi bukan berarti kemudian apa? disalahkan secara mutlak. Nam akan dijelaskan berikutnya nam sauh sauhadisukum mal mahrus min dalik. Dan saya akan beri khobar kepada kalian tentang jalan keluarnya. Bagaimana jalan keluar tersebut dari hasad, dari tiarah dari don. Maka selanjutnya adalah ida donanta fala tuhaqqiq. Apabila engkau telah berprasangka ini ya, prasangka kepada saudaranya, prasangka yang jelek. Nam, kalau prasangka yang baik ahsan. Ini ya, ini baik. Artinya tidak jadi masalah kita berprasangka yang baik. Tapi kalau berprasangka yang jelek maka falatu hakik, Jangan engkau wujudkan. Nam, Jangan engkau ia ya, ini mewujudkan dalam artian mewujudkan prasangka tersebut dengan bentuk lesannya. Nah, dia seudon, kemudian dia melafatkan, dia nggak bisa menjaga lesannya. Dia bilang kepada teman-temannya, sebulan begini, begini, begini. Padahal dasarnya masih don, dasarnya masih prasangka saja. Tapi dia ternyata nggak bisa menahan lesan. Maka fatuh hakik jangan engkau wujudkan dengan lesannya, dengan memberikan kepada khobar kepada yang lainnya. Jangan. Ini. Walaupun ini doif ya disanjarkan ini ucapkan Nabi ini adalah doif, istilahnya doif tapi bukan berarti kemudian diperbolehkan untuk tahqiq. Ya. Bukan berarti kemudian diperbolehkan silahkan untuk diwujudkan. Enggak. Tetap tidak diperkenankan. Wa idza tayyarta famdi apabila engkau yakni tatoyur menganggap sial dengan seekor burung atau dengan seekor cecak ya ketika kesatuan cecak wah ini tanda akan ada tanda-tanda apa ini kejelekan menimpa pada dirinya famdi maka tetap yakni jalankanlah tetap berjalan sebagaimana mestinya tawakal kepada Allah taala kerus apa kebaikan kerusakan musibah-musibah yang menimpa pada dirinya itu semua tergantung pada nama Allah taala tidak terkait dengan masalah burung ya ketika kejatuhan sesat nggak berani untuk melanjutkan perjalanannya ini ya mungkin mau safar ternyata ada apa burung hantu misalnya. Nah, nggak berani melanjutkan perjalanannya. Maka fam ditetap, jalankanlah perjalanan tersebut. Dan kemudian mengurungkan niatnya untuk safar. Wa idza hasatta fala tabhi. Dan jika kalian hasad maka janganlah kalian berbuat suatu yani tabhi. yani buho ya atau sesuatu kedoliman satu ternyata malah melanggar apa dia mewujudkan dengan apa ucapan-ucapan dengan perbuatan. Ketika hasad ya, mungkin dalam hatinya terbentuk, terfikirkan harapan-harapan untuk hilangnya kenikmatan orang lain darinya. Malah jangan kemudian kalian apa berbuat satu kedoliman dengan cara menfitnah orang tersebut. Dia dapat harta, dia sukses dengan usahanya karena dengan tuyul misalnya. Ya, dengan makhluk halus kerjasama dengan tuyul-tuyul. Nah, jangan kalian berbuat demikian. Ketika muncul dalam hatinya hasad, dan kemudian kalian mewujudkan dengan perbuatan atau dengan suatu ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kepada orang lain. Lah ini, ini walaupun secara sanad atau doif, tapi bukan berarti kemudian diperbolehkan untuk mewujudkan tiga perkara tersebut. <clears throat> kemudian wa ilatul hasadi dan terapi tentang hasad. Kata beliau tarotan birrido bil qada. Terkadang diwujudkan akan hilang hasad itu yaitu dengan ridho, rela dengan takdir Allah taala dengan ketentuannya, dengan takdir-takdirnya Allah Taala yang telah ditetapkan untuk sefulan sukses dalam usahanya. Untuk sesulan telah berhasil dalam ilmunya yang gemilang sehingga namanya tenar, sehingga namanya masya Allah karena ilmunya suatu amalannya kemudian namanya harum. Nama, namanya sangat harum, sangat dicintai oleh kaum muslimin. Maka di sini harus rela dengan keputusan Allah Allah dat yang maha bijaksana. Innallaha alimun hakim. Allah dat yang maha mengetahui dan lagi maha bijaksana di dalam menentukan suatu kodoknya, takdirnya ditentukan. Si fulan demikian. Jangan kemudian kita malah hasad. Jangan. Tapi kita harus ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Nah ini akan bisa nah, menghilangkan, memupus sifat-sifat hasad tersebut. Itu semuanya adalah dengan kehendak Allah Ta'ala yang penuh dengan hikmah. Karena barangkali mungkin saja Allah memberikan satu keberhasilan kepada si fulan yaitu untuk menguji tentang keistiqomahan si dia. Ingin menguji bagaimana kesabaran dia di dalam memegang Islam tersebut. Sabarkah dia? Sabarkah dia di dalam keberhasilannya? Nah, sehingga akan terangkat derajatnya ketika dia sabar dan tak kalah dia nggak sabar akan menjatuhkan dia usaha tersebut ke, ke jurang kebinasaan. Nah ini, ini harus ridho dengan qada Allah. Wartaratan bisuh di dunia dan kadang akan sembuh hasad ini itu dengan suhud terhadap dunia. Nah, Kita tumbuhkan sifat suhud. Bagaimana sifat ini? ketika tumbuh pada diri seorang muslim manusia dan juga makhluk-makhluk ya dan juga Allah taala akan cinta kepadanya hibukan nas wa Allah ini ya sebagaimana dalam hadisnya yaitu ketika dia punya sifat zuhud Allah akan cinta kepadanya dan juga manusia akan cinta kepada kalian ketika punya ketika punya sifat zuhud tersebut wa taratan bin nadri fi ma yata'allaq bitilkan ni'am min humumil dunya wa hisabil akhirah. Dan terkadang akan sembuh terapinya dengan cara melihat memperhatikan yang terkait dengan sesuatu yaitu dengan nikmat-nikmat tersebut dari hasratnya dunia dan hisabil akhirah penghisapan nanti di negeri akhirat jadi melihat kenikmatan ini ya yang terkait dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut apakah dunia, harta, kedudukan dan sebagainya. Nah, ini dibandingkan, difikirkan, direnungi. Nah, akan dihisap semua tersebut. Nah ini. Satu satu sisi dia berhasrat ya, seperti dia bahkan ingin mengalahkan dia, mengharapkan hilang dari si dia, kemudian dia tampil menang di dalam dunianya usahanya. Dia mengingat juga hisap di negeri akhirat akan dihisap bagaimana engkau mendapatkan semua itu ternyata dengan rasa hasad nah ini sangat berbahaya maka dengan demikian dia akan yatasalla bidalika dia akan apa itu terhibur tasliyah ya terhibur artinya apa ya ini akan bisa apa apa ya enaknya jadi akan pupus ya sifat-sifat hasad tersebut karena satu sisi dia memikirkan hisab pada hari kiamat. Dia akan terhibur, dia akan lalai, dia akan lupa dengan hasadnya. Tapi dia akan terhibur dengan mengingat hisab di negeri akhirat. Wala amal bi muqtada ma fi ma fi nafsi aslan dan dia tidak akan beramal dengan kelaziman konsekuensi enam apa-apa yang dalam hatinya, dalam jiwanya aslan sama sekali ini ini nggak akan dia amalkan kelaziman-kelaziman ketika ada sifat hasad keharusan-keharusan ketika ada sifat hasad yang kelazimannya yang keharusannya ketika dia punya sifat hasad adalah yaitu memfitnah dengan lesannya ini akan muncul suatu memang ya berpasangan ketika hasad dia akan ngomong yang tidak-tidak nah ini nah ini akan terhindar akan terhindar dari perbuatan tersebut. Walayantik dan tidak akan berbicara kecuali bicara yang baik. Kecuali bicara-bicara yang baik, tidak menjatuhkan orang lain yaitu saingannya. Faida fala dzalika lam yadurru lam yadurruhu ma buti fi jibillatihi. Kalau telah dilakukan perkara tersebut, enam ini perkara-perkara terapi-terapi yang disebutkan oleh mu'alif di situ ini la yadur, enggak akan bermadarat. Apa-apa yang telah ditaruh di dalam tabiatnya dia. Nah, fijibilati itu tidak, akan bermadarat apa-apa yang telah memang secara tabiat, secara sifatnya dia tercipta dalam keadaan orang yang hasad. Nah, ada orang yang memang sifatnya memang hasad, sudah dari sananya, dari sananya. Nah, ini enggak akan berbahaya ketika dia bisa mewujudkan enam yaitu dengan ridho, dengan zuhud, dengan memperhatikan nikmat-nikmat yang ada dibandingkan kemudian hisab negeri akhirat. Nah, ini enggak akan berbahaya biidznillah taala. Fa amma man yahsudu nabiyyana la Adapun orang yang hasad dengan seorang nabi atas kenabiannya. Nah ini ada orang yang hasad dengan nabi. Dia ingin jadi nabi. Ini mungkin enggak? Tentunya susah untuk terwujud. Maka tentunya dia harus apa? Fayuhibbu alla yakuna nabiyan. Maka hendaklah dia menginginkan apa? yaitu tidak usah menjadi nabi. Ya. nggak akan terwujud untuk menjadi seorang nabi karena memang ini kehendak Allah Taala seorang nabi. Dari cita-cita jadi nabi, ada nggak Ya, nggak akan terwujud. Cita-cita jadi rasul. Atau aliman ala ilmihi. Atau hendaklah dia menginginkan yaitu secara ilmu yang meng, yang sama secara ilmunya ala ilmi di atas ilmunya nabi tersebut nah, ini wa yusir ala yurzaq dalika al anhu maka dia nam tidak mungkin ya diberi rezeki yang demikian tersebut atau dia apa mengharapkan hilangnya darinya fahadala nam udralahu la udur. Wala tus wala tujbalu alaihi illa an-nufusul kafirah awis sarirah ya. Ini tidak akan terbetik ya, tidak akan terbetik yaitu adanya betikan-betikan supaya hilang kenabian dari seorang. Ini yang enggak akan terbetik, enggak akan terbesit di dalamnya kecuali jiwa. Nam yang telah kafirah atau orang-orang yang tidak waras. Ini ya as-sariroh, orang yang tidak waras. Ini akan terbetik orang kafir mengharapkan ya kenabian dari sifulan mengharapkan supaya hilang supaya mati supaya ilmunya hilang jadi orang yang gendeng ini gak akan terbetik kecuali orang-orang yang kafir orang-orang yang tidak waras fa amma in ahabba ayasbiqa Adapun jika dia menginginkan ya yaitu untuk mengalahkan rekan-rekannya dan mengetahui alam-alam yudrikuhu dan menginginkan cara ilmu, ingin mengetahui cara ilmunya, apa-apa yang tidak diketahui oleh mereka, oleh rekan-rekannya. Ingin unggul cara ilmu, ya. Ingin mengalahkan teman-temannya, cara hafal ingin mengalahkan hafalannya, cara ilmu bahasa Arab ingin mengalahkan bahasa Arabnya, yang mana mereka nggak mengetahuinya. Dia ingin seperti itu. Fa innahu la ya'sam, maka itu tidak berdosa. Bidalik. Enggak berdosa. Ini. Si A ingin mengalahkan si B secara ilmunya. Artinya lebih pintar, ingin lebih pintar. Yang mana nggak akan dijangkau oleh si B. Yang mana si B nggak akan tahu tentang perkara tersebut. Maka ini nggak termasuk dosa di dalamnya. Fa innahu lam yuthir, lam yuthir zawala ma indahum anhu. Karena dia tidak mengharapkan hilangnya apa-apa yang di sisi mereka darinya, dari mereka. Dan ini selama dia nggak mengharapkan hilang kenikmatan orang lain tersebut secara ilmu. Tapi kalau dia mengharapkan hilangnya ilmu tersebut, kemudian pindah ke dirinya, ini terjatuh dalam perbuatan satu dosa. Tapi selama dia sekedar ingin yakni unggul secara ilmunya, unggul secara, secara bahasa Arabnya, unggul secara enam amaliyahnya, ingin beramal semaksimal mungkin secara amaliyahnya sehingga dia terkalahkan. Enam, ini enggak sampai dosa. Bal ahabba iltifa'a anhum liyazida haddahu. Bahkan dia menginginkan ketinggian, yakni ketinggian di sirapnya daripada mereka agar menambah bagiannya, agar menambah kedudukannya di sisi Rabbnya. Nah ini. Kama lawis tabako abdan illa hitmati maulahuma. Sebagaimana telah berlomba-lomba ya dua seorang hamba kepada majikannya mengabdi kepada majikannya kepada majikan keduanya. Fa ahabba maka salah satu di antara keduanya menginginkan yakni mengalahkan yang lainnya dalam rangka untuk mencari kedekatan kepada junjungannya. Waqad qala Allah Ta'ala wa fi dzalika faltanafasil mutanafisun. Yang dengan itu mereka berlomba-lomba dalam satu kebaikan. Nah ini, ini tidak mengapa. <clears throat> sudah ya, sudah jam satu ya. Terakhir insya Allah hadisnya kita baca wa fi sahihaini dalam sahihaini min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma <clears throat> Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la hasada illa fi isnatain. Dari apa hadis Ibnu Umar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah rajulun atahullahu azza wa jalla al-Qur'an. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah beri kepadanya Al-Qur'an, bahwa yaqumu bihi ana al-lail. Yang mana dia yaitu berdiri dengannya ketika waktu malam harinya. Dia menegakkan wa ana an-nahar dan ketika siang harinya dia juga menegakkan dengan Al-Qur'an. Wa rajulun atahullahu malan dan seorang laki-laki yang Allah beri kepadanya sebuah harta yung fikuhu fil hak maka dia menginfakkan hartanya di dalam kebenaran ana al wa ana an di dalam apa waktu-waktu yang malam dan juga waktu-waktu yang siang mereka enam ini apa menggunakan rezekinya Al-Qur'an atau suatu kenikmatan dunia harta ini digunakan di jalan yang semestinya. Sehingga di sini enam kita dianjurkan untuk seperti mereka bahkan untuk di atasnya pun dianjurkan mengalahkan si dia. Tayib Wallahu a'lam bissawab ila huna tafadalu hafizakumullah.